بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد Alhamdulillah Di antara perkara yang perlu kita tahu untuk memahami ayat ini bahwasanya al-jihad itu qad yakunu fardhu kifayah wa qad yakunu fardhu kadang fardu kifayah dan kadang menjadi fardu ain wa yakunu al jihadu fardu ain dan jihad menjadi fardu ain fi salah atau arba halat di tiga atau empat keadaan yang masyhur tiga dan sebagian para ulama menyebutkan keadaannya keempat Al-hadatul ula yang pertama adalah yang sedang kita bahas yaitu ketika ada tanfirul am ketika imam muslimin memerintahkan seluruh rakyatnya atau sebagian orang yang ditunjuk oleh untuk berangkat maka orang-orang yang diperintah berangkat oleh Amirul Mukminin wajib perlu ain untuk berangkat. Yang kedua adalah ketika seorang muslim mukmin sudah di medan laga sudah saling berhadapan antara barisan muslimin dan kufar. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Tidak boleh dia mundur pergi ketika sudah bertemu dua kelompok dalam medan perang. Yang ketiga adalah ketika orang kafir menyerang satu negeri muslimin orang eh, kafir menyerang negeri muslimin maka orang-orang yang di negeri tersebut wajib untuk membela dirinya ya membela agamanya dari serangan orang-orang kafir tersebut kemudian yang keempat sebagian para ulama menyebutkan di antara Syekh Utsaimin rahimahullah ada seorang yang memiliki keahlian di dalam menggunakan peralatan-peralatan yang baru dalam peperangan kalau tidak ada orang yang tidak bisa melakukannya kecuali dia maka fardu dia wajib untuk berangkat untuk menggunakannya nah sekali lagi adapun ayat yang sekarang kita bahas terkait dengan tanfir infiru ya yuhalladina amanu malakum idha qila lakum unfiru fisabilillah nah kalau Allah Ta'ala illa tanfiru kalau kalian tidak pergi kalian suruh pergi suruh berangkat oleh Amirul Mukminin itu berangkat jihad tapi kalian tidak pergi maka yu'adzibkum adaban adima, Allah akan menyiksa kalian dengan adab yang pedih wa istabdil qauman ghairakum dan Allah akan mengganti kalian dengan orang-orang yang lain yang siap untuk berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Abdul Rahman Sa'di rahimahullah, "Tsumma tawa'adahum 'ala adabin nafir." Setelah ayat yang sebelumnya Allah mengingatkan dengan keras mereka-mereka yang berat untuk berangkat maka di ayat ini Allah mengancam orang-orang yang tidak pergi berangkat berjihad Faqala illa tanfiru Jika kalian tidak pergi, tidak berangkat berjihad ketika diperintah oleh Amirul Mukminin, yu'adzibkum adaban alima. Allah akan menyiksa kalian dengan adab yang pedih. Fid dunya wal akhirah. Adabnya di dunia dan akhirat. Kenapa demikian kata beliau? Fa inna adaman nafir fi halil istinfar min kabairi dunub. Karena tidak pergi dalam keadaan adanya istinfar, adanya perintah untuk pergi dari ambil mukminin ini termasuk dosa besar al bagi menyebabkan mendatangkan mengharuskan oleh asyadid iqab iqab yang dahsyat terdahsyat lima fiha minal madari syadidah karena ketika ada perintah imam untuk berangkat dan mereka tidak berangkat ini ada motorat yang besar ada motorat yang sangat dahsyat ya lemahnya kaum muslimin terancamnya darah kaum muslimin terancamnya kekalahan di barisan muslimin jelas banyak motoratnya. sehingga mereka mereka yang tidak berangkat terjatuh ke dalam dosa besar fa innal mutakhallifa qad asallaha ta'ala wartakaba nahyihi walam yusa'id an nasr dinillah wala dhabba an kitabillahi wa syar'i wala ana ikhwanahul muslimin ala aduwihi alladhi yuridu an yasta'silahum wa yamhaqa dinahum wa rubbama iqtada ghairuhu min du'afail iman bal rubbama qatta fi a'dadi man qam bi jihadi adaillah ini moderat-moderatnya Kenapa diancam dengan azab yang sedih, yang pedih? Karena mudarat-mudaratnya banyak. Yang pertama, mudarat seorang yang tidak berangkat berjihad ketika diperintah oleh Amir Mu'min untuk berangkat jihad, qad asallah taala, dia telah bermaksiat kepada Allah. Karena dia fardu ain. Ketika dia tidak berangkat, dia telah durhaka kepada Allah. wartaga berinahi. Dia telah melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang kedua, walam yusa'id ala nasri dinillah wala dhaban kitabillah wa syar'i. Dengan dia tidak berangkat berarti dia tidak membantu untuk membela agama Allah. Dengan dia tidak berangkat berarti dia tidak membela kitabullah dan syarat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan dia tidak berangkat berjihad ketika ada perintah berangkat berjihad oleh Amirul Mukminin, dia wala ana ikhwanul muslimin ala uduwihim dia tidak membantu saudara-saudaranya kaum muslimin tidak menghadapi musuh-musuh mereka di yuridu istaksilahum musuh-musuh yang hendak menumpas kaum muslimin wa yamhaq musuh-musuh yang hendak ya menghilangkan agama mereka agama Islam ini motorat yang ketiga motorat yang keempat warubba maqtada bihi ghairuh min iman. Yang keempat ketika dia ada perintah dari ambil mukmin berangkat dan tidak berangkat. Ini rubbama kadang iktadabihi akan dibawa atau akan diikuti. ya tadi ini iktada diikuti. Dia menjadi kedua yang jelek akan diikuti oleh orang lain yang lemah imannya. Qala Bal rubbama fatta fi a'dadi man qaw bi jihadi adaillah. fahakikun maka pantaslah biman hadha halu orang yang demikian keadaannya yang berakibat banyak kejelekan dengan sebab dia dengan sebab perbuatan dia pantas orang seperti ini keadaannya ada Allah bil wa'idis syadid Allah mengancamnya dengan ancaman yang keras. Fakal Allah berfirman, "Illa tanfiru." Jika kalian tidak berangkat berjihad ketika diperintah ada nafir, perintah dari Amirul Mukminin, yu'adzibkum adaban alima. Allah akan menyiksa kalian dengan siksa yang pedih. Wa istabdil qauman ghairakum. Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang selain kalian. Thumma la yakunu amsalakum kaum yang akan mengganti kalian itu adalah orang-orang yang tidak seperti kalian wala tadurruhu syai'a dan perbuatan kalian tidaklah bermudarat kepada Allah sedikit pun fa innahu ta'ala mutakaffilu min dini wa ilai kalimati karena Allah telah berjanji akan menanggung menjamin membela agamanya meninggikan kalimatnya fasawaun imtasaltum li amrillah au alqaitumuhu waraakum lihriya. Eh, eh, Sama saja. Apakah kalian melaksanakan perintah Allah berjihad atau kalian membuang perintah tersebut di belakang punggung kalian tidak melakukannya? Agama Allah pasti menang. Kalimat Allah pasti tinggi karena Allah yang telah menjaminnya. Allah akan pilih orang-orang lain yang siap nah, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir dan Allah itu maha kuasa segala, segala, segala sesuatu eh yakni la yujizuhu syai'un arada tidak ada yang buat lemah Allah sesuatu pun ketika Allah menghendaki sesuatu wa gharibu ahad dan tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala iya al-qawiyul aziz al-qahar nah ini ayat yang ke-29 kenapa diancam dengan ancaman keras ini karena ini dalam keadaan wajibnya seorang muslim berangkat berjihad ketika adanya nafir ketika adanya nafir lihat yang berikutnya Allah menyatakan illa suruhu faqad nasarahullahu kalaupun kalian tidak membela agama Allah maka Allah telah membela agama ini al-ayah dan terus nanti kita baca insyaallah Allah a'lam atau kembali ke rasul ya kalaupun kalian tidak membela rasul maka Allah telah membela Rasulnya telah menolong Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam.